قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabi Muhammad wa ala alihi wa man tabi'akum bisan ila yaumiddin. Sekarang kita lanjut terakhir yang kita bahas tentang apa? Berias dalam masalah apa Ibu? Mewarnai rambut. Boleh atau tidak? Boleh. Hmm. Yang pertama, kemarin kesimpulannya tentang masalah uban dahulu. Uban itu bagaimana? Boleh nggak atau dicabut? Boleh tidak atau dicabut? Boleh tidak dicabut? Tidak. Berarti diapain? Dibiarkan bisa dua pilihan. Yang pertama bisa dibiarkan tanpa dicabut agar ini menjadi cahaya pada hari kiamat. Yang kedua, yang kedua apa? Diwarnai. Dan aturan dalam mewarnai rambut menggunakan apa? warna apa selain warna hitam kenapa selain warna hitam yang digunakan agar tidak mengelabui orang lain pertama yang kedua supaya mengingat waktu tua sehingga rajin ibadah taib sekarang coba dibaca judul berikutnya apa ini itu pakai mic coba Pakai mic itu bulu pi. Ah itu tuh, mic. Baca. Yang judul, judul berikutnya, judul kecil itu. Ya, mewarnai tangan dan kaki. Nah, stop. Pernah lihat orang mewarnai tangan dan kaki? Apa disebut di sini? Itu kuku. Tangannya diwarnai, nggih terus kakinya diwarnai apa mungkin disebut pakai henna iya. ada di pasaran nah itu namanya henna henna itu yang kemarin itu sebenarnya dijadikan pewarna rambut itu bahasa Arabnya kemarin ina atau disebut juga dengan henna sebenarnya nah sekarang catat boleh mewarnai tangan dan kaki namun ketika wudhu mesti dihilangkan. Coba Mini lanjutkan baca dari hadis Mu'adzah. Dari Mu'adzah. Mu'adzah. Mu'adzah bahwasanya Khattab apakah wanita haid boleh memakai perwana pada kuku? Terus. Aisyah menjawab, sesungguhnya kami duduk pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai perwana kuku dan beliau tidak pernah melarang kami melakukan perbuatan itu. Taib. Ya, memakai. Nah, berarti yang kita bahas ini tadi, coba diubah judulnya tadi, boleh memakai pewarna kuku pada tangan dan kaki. Judulnya tadi diubah atau ditambah, boleh memakai pewarna kuku. Jadi pewarnanya bukan pewarna tangan dan kaki, namun pewarna kuku. Istilah istilahnya apa? Kitek, kutek. Istilahnya kutek kayaknya. Ya. Ada kutek itu ada yang sintetis, ada yang pakai apa lagi? Henna ada? Ada juga kan? Nah. Kecuali tadi apa? Eh, namun kalau berwudu dihilangkan. Nah, lihat di hadis muazza tadi, ditanya oleh Aisyah itu ditanya, apakah wanita haid itu boleh memakai kutek? Apakah wanita haid itu boleh memakai kutek? Boleh memakai pewarna kuku? Maka jawabannya tadi apa? Qadakunna inda Nabi saw. nakhtadib falam yakun yanhana anhu. Kami dulu di masa Nabi SAW pernah memakai kutek tadi. Dan Nabi SAW tidak melarang kami. Berarti sifatnya apa di sini? Berarti ini yang pertama Nabi SAW tidak lakukan memang. Nabi nggak pakai kutek. Karena ada hadis itu Nabi ngomong langsung. Ada hadis yang sifatnya Nabi lakukan. Seperti lakukan sholat. Ada hadis sifatnya orang lain yang melakukan Nabi SAW tidak larang. Dan Nabi SAW tahu ini istri-istrinya ini pakai kutek tadi. Berarti kalau Nabi SAW niat itu tidak beliau larang, berarti itu boleh atau tidak? Boleh. Maka jawabannya tadi di judul tadi dikatakan boleh memakai pewarna kuku pada tangan dan kaki. Hadisnya itu ini. Kecuali apa tadi? Lanjutannya? Bukan yang tadi yang saya, saya suruh catat. Namun ketika wudhu Kuteknya itu dihilangkan. Berarti intinya masalahnya yang ada kalau kuteknya tadi membentuk lapisan sendiri yang membuat air ini tidak masuk di permukaan kuku berarti tidak boleh dipakai. Dan kalau kuteknya tadi itu sifatnya masih bisa membuat air itu masuk di permukaan kuku berarti boleh dipakai. Jadi intinya airnya masuk atau tidak. Karena ada kutek yang membentuk lapisan baru ya jadi dia bentuk lapisan baru kalau bentuk lapisan baru air nggak bisa masuk ke permukaan kuku berarti tidak boleh digunakan karena nanti untuk wudhu sulit namun kalau kuteknya tadi itu bisa membuat air itu masuk atau saat dipakai langsung saat wudhu hilang berarti boleh digunakan ya untuk menjadi pewarna kuku tadi kemudian dibacakan lagi demikian pula di bawahnya tadi setelah hadis muadzah eh? wanita juga boleh memakai pewarna saat suci dari sini nah, dia boleh memakai saat suci kalau tadi kan saat haid saat haid boleh nggak memakai pewarna kuku Nabi SAW dia katakan apa boleh. boleh karena Nabi tidak larang kemudian di sini ditanya juga boleh nggak saat suci pakai? Wong saat haid saja boleh, berarti saat suci juga bo boleh. Terus? Akan tetapi dia harus menghilangkannya terlebih dahulu ketika dia Nah, berarti yang jadi masalah kalau ibu-ibu pakai kutek tadi airnya tidak ma masuk. Terus hadis ibunya lagi dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas dia berkata, para istri kami biasa memakai inai pada waktu malam. Nah, berarti malam hari ngapain itu istri-istri para sahabat itu? Hah? Ngapain coba malam-malam? Coba tadi diulang coba diulang. Dari Ibnu Abbas dia berkata, para istri kami biasa yeah. memakai inai pada waktu malam. Ngapain sebelum tidur coba kurang kerjaan kan? Iya kan? Dia masih ngurus diri nggak itu kira-kira? Ngurus dirinya untuk siapa coba? Dia nggak mungkin keluar nanti malam-malam ini, wow oh, saya sudah pakai ini, nggak kan? Tapi untuk siapa coba? Untuk suami, nggak mungkin untuk orang lain ini. Ya, ini masih sibuk loh ini untuk dandan itu di malam hari loh. Hmm. Dandannya untuk siapa coba? Dandannya ini untuk siapa? Apa untuk kucing yang ada di rumah? Enggak ada kan? Untuk suaminya. Lanjut. Kemudian pada pagi harinya mereka melepasnya. Tuh. Lalu pada pagi harinya kuteknya tadi itu hilang. Berarti tujuannya pakai kutek cuma untuk di hadapan suami saja itu, masya Allah. Iya kan? Ini cuma di hadapan suami coba. Orang lain nggak tahu loh ini. Iya kan? Betul nggak? Iya. Terus lanjut. Saya sudah sholat. sholat apa berarti? Sholat subuh. Coba terus. Iya. Seolah. mereka melepasnya, lalu berwudu dan menaikkan sholat. Oh, Masya Allah. Itu coba lihat itu. Baik-baik kewarnaan dan tidak menghalangi sholat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Coba kerjaannya ngurus tek ngurus kukunya terus loh. Berarti di rumahnya kerjaannya apa coba? Hah? kerjaannya dan terus loh ini masya Allah for istri for istri istri sahabat ini kayak gini ya zaman ini bagaimana coba coba zaman ini kuteknya dipakai kapan coba pagi kalau mau jalan-jalan eh, iya ya jadi kesimpulannya di sini apa berarti para wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menggunakan kok kutek tadi. Yang tadi dikatakan dari terbuat dari apa tadi? Inai ya, inai tadi ya. Yang terbuat dari inai. Ya. Ada pewarna sendiri. Berarti inai itu kalau digunakan, ya, inai itu kalau digunakan ketika kena air itu langsung bisa hilang. Kalau henna nggak bisa, nggak bisa. Nah, coba cari seperti itu biar nanti di, di hadapan suami dan seperti tadi nanti mau tidur pakai kuteks terus habis itu wudhu sholat subuh habis itu pakai lagi coba pakai sampai zuhur coba habis zuhur dia wudhu sholat lagi dan setelah itu pakai lagi coba Masya Allah kerjaan di rumah berarti untuk menyenangkan suami saja loh ini pakai yang tempelan ada juga Ya kalau bisa ya kayak begitu kalau gitu. Ya, jadi hadis tadi itu dirunungkan tadi hadis dari Ibnu Abbas para wanita itu biasanya mewarnai kukunya di malam hari. Jadi di rumah itu baik-baik dengan suaminya. Gitu. Jangan dapat doa jelek dari suami loh nanti suaminya baca doa yang tadi itu bagaimana coba? Ya kan? Itu. Masya Allah ini luar biasa. Ini sudah nggak ada lagi di zaman ini lagi ini. Ini cuma cerita kayak dongeng di masa silam. Eh, baru diceritakan di zaman ini lagi. Kayak dongeng aja. Kayak dongeng Cinderella seperti itu.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 Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.